Benarkah berdirinya Partai Salafi Mesir dan FIS di Aljazair yang dipaksa oleh Sururin merupakan isyarat dan contoh buruk bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa saat negeri kita akan berdiri pula Partai Salafi yang sama jika melihat indikasi dan pernah ada naam. Itu sudah jelas. Ali Balhaj, tokoh Aljazair yang membelokkan arah ahli sunnah yang tadinya mereka taklim beramal belajar beramal belajar beramal tiba-tiba dibelokkan arahnya kepada politik oleh Ali Balhaj. Sampai terbentuklah FIS dan sebagainya. Yang sampai naudzubillah terjadi fitnah berdarah di sana. Para ulama mengkritik, mentahdir, memperingatkan dari Ali Balhaj. Kecuali Ali Hasan Abdul Hamid membela Ali Balhaj. Ini contoh jeleknya Ali Hasan. Membela orang yang membuat fitnah ahli sunnah membuat fitnah salafiyin di Mesir dan membelok arahnya kepada politik. Demikian pula yang terjadi di Mesir. Sehingga saya khawatir kalau dibiarkan, dibiarkan, dibiarkan tanpa ada tahdir dari hizbiyah gaya baru ini, saya khawatir ujung-ujungnya juga sama. Akan mengarah pada politik. Membuat partai salafi seluruh Indonesia, PSSI. Sebab sudah mulai ikut-ikutan kemarin. Ya. Dokter Arifin Badri. Bahwasanya memilih nomor satu kata dia. Iya, terang-terangan. Apanya? Ya. Kalian kalau dikecap juga pilih yang nomor satu. Ya. kenapa nggak pilih yang nomor satu? Ya. Entah dikasih berapa Allah alam. Padahal kalau orang-orang yang demikian keadaannya mendukung satu partai, partai itu akan kalah. Dibela oleh ikhwan muslimin, dibela oleh suruhin, partai itu pasti akan kalah. Atau bukan pasti, kemungkinan besar akan kalah. Kenapa? Karena mayoritas politikus takut dengan yang namanya sektarian atau terlalu agamis. Jadi kalau didukung sana, rugi. Didukung sama haula, rugi itu partai. Nah,